Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mogan sebagai Kumara Dewa, dibantu oleh Nova dan Rifki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, anting bulan di perguruan kembang hitam mulai membina sarana-sarana yang diperlukan untuk sebuah padepokan. Juga diceritakan bahwa Prabu Kumaradewa telah mengetahui tentang musnahnya para prajurit pengawal perbatasannya. Tetapi, pengawal perbatasan yang membawa berita tidak menyadari bahwa kehancuran total yang dialami prajurit Kawali adalah oleh anting bulan dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya yang menuju Kawali untuk mencegah pecahnya perang antara Kawali dan Indra Prasta, memisahkan diri dengan Raden Sakapalwakuna. Thank you. Dinda yakin Kanda pasti akan berbuat sesuatu selain merubah strategi itu. Iya. Paman Saka memang perlu untuk segera menuju perbatasan. Ia tepat untuk tugas itu. Karena menurutnya, ia telah mengenal Prabu Pancardumu. Sementara Kanda ingin mempercepat perjalanan kita dengan Aji Halimunan. Iya, Kanda benar. Marilah Dinda, kita pusatkan seluruh jiwa dan raga kita. Kita akan memohon pada Yang Agung untuk memindahkan tubuh kita ke sebuah tempat yang sunyi yang tak jauh dari gerbang kota Raja Kawali. Raden Purbaya dan Cempaka turun dari punggung kudanya. Keduanya saling berpegangan tangan dan memejamkan mata. Desis rapalan mantra terdengar halus di ujung bibir mereka. Dan beberapa saat kemudian, tubuh kedua manusia utama dari tanah Pasundan itu lenyap dari pandangan mata. Dan sekejap kemudian, tubuh keduanya telah berpindah jauh di luar wilayah Karang Sedana. Mereka tiba di sebuah gerumbul semak yang sunyi, yang tak jauh dari gerbang kota raja. bisa menghadap Paman Prabu Kumaradewa dengan berjalan kaki. Ah, Linda tidak berkeberatan sedikit pun. Ayo, Kanda. Oh, lihat itu, Kanda. Dinda khawatir. Dugaan Kanda akan menjadi kenyataan. Pasukan Kawali sudah membludak. Lihat itu, Kanda. hingga ke mulut gerbang kota raja. Dan mereka sudah nampak dalam kesinggapan penuh. Mari kita percepat langkah kita, Bunda. Kanda khawatir, perintah untuk bergerak dijatuhkan Paman Prabu Kumaradewa. Kita mengambil jalan yang sunyi di sudut-sudut kota raja. Dari situ, kita dapat bergerak cepat dengan ilmu lari cepat. Hmm, Kanda betul. Di jalan utama banyak berkumpul prajurit dan penduduk yang siap mengantarkan mereka berangkat. Dari tempat yang cukup tersembunyi, Raden Purbaya dan Cempaka melesat cepat menuju istana Kawali melalui atap rumah para penduduk. Hingga tidak beberapa lama, ia telah tiba di samping istana Kawali. Sementara itu di dalam istana, Prabu Dewa baru saja memberikan pesan-pesan bagi anak dan istrinya meninggalkan bilik utama, siap menuju halaman istana. Tetapi tiba-tiba jantungnya berdetak ketika mendengar suara halus yang menyapa dari belakangnya. Paman Prabu Kumaradewa. Oh, oh, kau, ah, ah, ah, Tuanku Purbaya, ah, ah, ah, bagaimana Tuanku bisa ada di sini? Ah, ah, mengapa para pengawal tidak memberikan berita kedatangan Tuanku? Hingga saya akan memberikan penyambutan yang sebaik-baiknya. Tidak perlu, Paman. Saya melihat situasi yang berkembang demikian gentingnya. Dan saya memutuskan untuk menghadap Paman dengan cara seperti ini. Ah, apakah Paman dapat menerima saya untuk berbicara beberapa waktu? Oh, uh, uh, uh, uh, kedatangan tuanku sebenarnya adalah sangat tepat waktu. Ya, memang banyak yang akan saya bicarakan dengan tuanku. Uh, marilah kita ke balai utama. Tidak perlu ke sana, Paman. Kita dapat berbicara di tempat lain. Ah, di serambi utama saya, tempat itu cukup tenang dalam situasi seperti ini. Tidak, Paman. Saya tidak ingin bicara di dalam istana ini. Ah, apakah Paman Kumara dapat menukar pakaian Paman untuk beberapa saat dengan pakaian yang lain? Dengan pakaian yang lebih sederhana, sebagaimana yang saya pakai. Oh, ah, ah, ah, ba ba baik, Tuanku. Saya mempunyai pakaian seperti itu. Dan, dan saya akan memakainya. Saya tunggu Paman di balik bilik itu. Dan saya harap Paman dapat merahasiakan kedatangan saya ini. Ah. Cepatlah segera, Paman. Saya akan segera kembali ke tempat ini dalam beberapa saat. khusus yang dipergunakan apabila beliau bermaksud untuk menyamar. Prabu Kumaradewa kemudian berpesan pada anak dan istrinya untuk merahasiakan semua yang dilihatnya dan meminta istrinya untuk memberikan pesan pada Patih Linggarwesi untuk menunda keberangkatan pasukan sampai ada perintah darinya. Setelah siap, Prabu Kumaradewa dengan diam-diam menuju tempat persembunyian Prabu Purbaya dan Cempaka. Thank you. kemanakah kita, Tuanku? Berjalan-jalan, mencari suasana yang segar untuk mengurangi tekanan dan ketegangan yang menyelimuti diri dan pikiran kita. Peganglah tangan saya, Paman Kumara Dewa dan turutilah apa yang saya perintahkan. Oh, ah, baik, Tuanku. Pejamkan mata Paman Kumara, dan pusatkan pikiran Paman pada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Agung. Oh, uh, uh, baik, Tuanku. Baru beberapa saat Prabu Kumara Dewa memejamkan matanya. Tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya ringan melayang melalui ruang yang aneh. Cahaya warna-warni terasa berkejaran di sekitarnya. Dan kesadarannya yang serasa hilang sesaat itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari Prabu Purbaya. Nah, bukalah kembali mata paman. Thank you. Di manakah kita sekarang berada, tuanku? Oh, mengapa saya berada di tempat ini? Oh, mengapa kita berada di tempat ini, tuanku? Perhatikanlah baik-baik, paman. Ini adalah Kawali. Kita berada di sebuah desa di pinggiran sebuah kota. Saya akan mengajak paman berjalan-jalan sesaat. Mari, dan Jebaka, kita menuju desa itu. Mari, Kanda. Iya, iya, iya Gusti Permaisuri. Kita akan melepaskan ketegangan dari suasana genting di rumah salah seorang penduduk Kawali. Oh, tetapi saya harap sebelum sore hari kita sudah bisa kembali. Uh, Setidak-tidaknya sebelum senja, tuanku. Pasukan besar Kawali sudah dalam keadaan siap sepenuhnya. Mereka tidak mungkin saya ulur kembali keberangkatannya, tuanku. Iya, paman. Sebelum senja, paman dapat melaksanakan rencana penyerbuan itu. Sampurasun. Nah, tuan-tuan bertiga ini. Apakah ada yang dapat saya bantu? Uh, kami ini tiga orang pengembara yang ingin melepaskan lelah. Apakah ibu dapat menerima kami? Oh, tentu saja. Mari, mari silakan tuan. Eh, Nona, mari silakan. Sama siapakah ibu tinggal? bersama suami saya dan tiga orang cucu kami yang baru meningkat remaja. Seorang anak laki-laki dan dua wanita. Uh, silakan duduk, tuan-tuan. Hmm, kami bertiga lapar sekali. Apakah ibu bisa mencarikan kami makanan untuk mengisi perut kami? Uh, ini, kami mempunyai sedikit uang. Jika tuan-tuan menginginkan makanan desa yang seadanya, saya akan memerintahkan anak-anak untuk menyembeli ayam ataupun ikan. Dan kami juga mempunyai beberapa ekor ayam. Masukkanlah kembali uang itu. <laughs> Biarlah kami menjamu kalian dengan apa yang kami miliki. Ah, terima kasih, Bu. Oh, ada tamu rupanya. Eh, Nek, saudagar Karta mau menerima saya sebagai pembantunya untuk mengurus hasil pertaniannya. Eh, mengapa engkau harus bekerja, Deng? Bukankah sudah nenek katakan, sawah kita yang ada cukup luas untuk kita garap. Dan itu pun dapat mencukupi kebutuhan hidup kita. Uh, tidak, Nek. Saya harus bekerja. Uh, dasar anak bandel. Aduh, maafkan saya. Eh, yang ribut-ribut tiada bantuan bertiga. Eh, inilah cucu tertua saya. Eh, umurnya sudah 17 tahun. Adeng, berilah hormat pada ketiga tamu kita. saya adalah Adeng, Paman. tapi siapakah Paman berdua dan kakak ini? Aku adalah Cempaka. Dan ini kakakku Purbaya. Dan ini adalah pamanku Maruta. Hmm, ada apakah engkau ribut dengan nenekmu? Kenapa engkau tidak menuruti saja apa yang dikatakan nenekmu? Uh, nenek dan juga kakek menghendaki aku bekerja di sawah saja. Sementara kakek dan nenek sendiri juga mengerjakan sawah itu. Uh, memang sawah itu dapat menghidupi kami. Tapi sawah itu cukup dikerjakan oleh kakek dan nenek. Dan juga dibantu oleh dua orang adikku. Bukankah akan lebih baik jika saya bekerja yang lain? Dengan begitu, saya akan mendapatkan tambahan untuk keperluan hidup yang lebih baik. Saya ingin merubah kehidupan keluarga ini, Paman. Saya ingin membahagiakan adik-adik saya dengan membantu mencari sumber penghasilan yang lain. Iya, saya kira itu adalah sebuah rencana yang bagus. Ah, bagaimana menurut Paman Maruta? Ya, itu rencana yang bagus. Kelak jika saya telah mempunyai banyak uang dari hasil kerja saya, saya akan membelikan beberapa petak sawah lagi. Saya akan membangun rumah kakek dan nenek yang sudah buruk ini. Saya menginginkan kehidupan kami ini menjadi lebih baik lagi. Saya akan menikmati masa depan kami dengan sejahtera. Saya adalah satu-satunya harapan dari keluarga ini. Dua orang adik saya adalah wanita. Uh, sudahlah, sudah. Jangan cerita ngalor ngidul begitu. Sekarang kau pergilah ke belakang, sembeli ayam kita yang besar, dan ambil beberapa ekor ikan dari empang ya. Uh, baik, Nek. Mari, Kak, Paman. Hmm, Nek, di manakah anak ibu yang merupakan ayah Ade? Keduanya telah lama meninggal dunia. Ibunya meninggal ketika melahirkan putranya yang terakhir. Sedangkan ayahnya tewas beberapa tahun yang lalu ketika datang gerombolan perampok yang mengacau di desa ini. Ayah dari cucuku itu mengangkat senjata bersama-sama dengan belasan penduduk lainnya untuk mempertahankan desa ini, Cu. Hmm, belasan penduduk tewas. Pastilah itu ketika masih berkeliaran gerombolan Aki Grumbung. Benar, Tuhan. Saat itu kerombolan Aki Kerumpung yang datang menyerang desa kami. Hmm, sayang sekali. Pasukan kerajaan Kawali terlambat tiba. Iya, sayang sekali. Iya, sayang sekali. Beberapa belas kelompok Aki Gerumpung telah merusak tatanan desa ini, menghancur luluhkan tulang punggung keluarga dalam setiap rumah tangga. Entah bagaimana jadinya bila perang yang terjadi, yang melibatkan ribuan prajurit yang saling menenteng tombak dan mengacukan pedangnya. Iya, yang jaga Dewa Betara. Semoga saja perang itu tidak akan pernah aku lihat lagi. Demikian juga anak cucuku. Tetapi, kadangkala perang itu tetap harus terjadi, Bu. Untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dari rongrongan negara lain. Tuan benar. Tetapi sekarang marilah kita berbicara dari sudut para penguasa itu sendiri. Dari sudut mereka yang merupakan penentu dan penyulut api peperangan. Jika saja mereka dihadapkan oleh keadaan yang benar-benar tidak dapat lagi dihindarkan. Keadaan yang benar-benar menyudutkannya. Menghindar lagi dari peperangan yang akan membawa bencana mereka. Biarlah perang itu terjadi, dan kami rakyatnya akan bangkit membela hak dan kedaulatan kerajaan kami. Ya, semoga perang itu tidak akan pernah terjadi. Iya, semoga tidak akan pernah terjadi. Uh, uh, mengapa kalian ini jadi semakin jauh membicarakan hal-hal yang aneh? Kerajaan Kawali adalah sebuah kerajaan yang aman dan tentram yang dipimpin oleh seorang raja yang berhati emas seperti Prabu Kumara Dewa. Karena itu, aku dan juga seluruh penduduk Kawali tidak pernah memikir dan mencemaskan kejadian itu. <laughs> Ah, sudahlah, beristirahatlah kalian di sini. Aku akan menengok cucuku dan menyiapkan makanan untuk kalian. Tunggulah. Oh. Marilah kita kembali, tuanku. Aku mengerti sudah maksud tuanku mengajak berjalan-jalan. Marilah kita kembali. Aku akan mencoba mencari jalan keluar dari peperangan ini. Aku akan membantu mencari jalan keluar untuk menghindarkan peperangan ini, Paman Prabu Kumara Dewa. Marilah, kita tinggalkan tempat ini, Dinda Cempaka. Mari, Kanda, Paman Kumara. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka tinggal berusaha mencari jalan menyadarkan Prabu Kumara Dewa dari amukan dendamnya untuk menggelarkan peperangan. Dari sebuah pondokan di wilayah Kawali, Prabu Kumara Dewa mendengar sikap seorang penduduknya tentang peperangan. Juga tentang akibat-akibat yang sangat mengerikan telah tergambar di dalam benak Prabu Kumara Dewa. Dan ketika nenek tua pemilik pondok itu meninggalkan mereka untuk menyiapkan makan yang mereka minta, Prabu Kumara Dewa menjadi luruh hatinya menghadapi peperangan yang sebentar lagi akan digelarkannya. Marilah kita kembali, Tuanku. Aku mengerti sudah maksud Tuanku mengajakku keluar istana. Marilah kita kembali ke istana. Aku akan mencoba mencari jalan untuk keluar dari peperangan yang akan terjadi. Terima kasih, Paman Prabu Kumaradewa. Aku pun akan membantu Paman untuk menghindarkan terjadinya peperangan ini dan mencari jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Mari, kita tinggalkan tempat ini, Dinda Cempaka. Mari, Kanda, Paman Kumaradewa. Bunda telah tiba di mulut sebuah desa dan di sana ia menyaksikan pembantian yang sangat mengerikan terjadi. Sekelompok penunggang kuda bertopeng berpesta pora mengamuk, menebarkan maut pada para penduduk desa yang nampak tidak berdosa. Terkutuk. Hentikan! Siapa kalian ini sesungguhnya? Mengapa kalian membiarkan maut pada penduduk lemah yang tidak berdosa? Engkau tidak perlu tahu, hai pemuda usil. Raden Saka yang melihat korban yang tergeletak hingga belasan orang menjadi berang dan mengamuk, membalas, menyebarkan maut dari pukulan-pukulannya. Hai kawan-kawan, ikat manusia usil itu! Ya, Ya, ya, ya, ya! ya. ya. ya, ya! Raden Saka terus mengamuk, membagi-bagi serangan mautnya pada para penunggang kuda bertopeng, sampai akhirnya tersisa seorang penunggang kuda yang nampak mempunyai kepandaian paling tinggi, yang didukanya adalah pemimpin dari kelompok penunggang kuda bertopeng. Mau kemana kau manusia iblis, manusia kejam? Sekarang dengarlah kata-kataku. Bukalah topengmu. Aku ingin tahu siapa engkau adanya. Dan apa maksudmu membunuh para penduduk yang tidak berdosa ini? Ah, kau tidak akan mendapat tahu pemuda usiran. Dan kau pasti akan menyesal dengan campur tanganmu ini. <laughs> aku menyesal? <laughs> Cepat buka topengmu. Atau aku yang akan membuka topengmu dan kemudian sekaligus mengupas kulit wajahmu. Hah? Kau akan memanggil kawan-kawanmu? Lakukanlah. Aku akan menanti di sini tanpa undur setapak pun. Aku akan musnahkan sekaligus manusia-manusia iblis macam kalian. Jangan khawatir. Kami datang, sobat. Yain! Tujuh orang kawanku terpantai oleh pemuda usilan itu, kakang. Mana lagi kawanmu? Apakah hanya ada orang saja sisanya? Oh, oh, oh hmm, rupanya engkau. Oh, aku mengenalmu anak muda. Oh, aku harap kau mau menyingkir dari tempat ini dan kami akan menyudahi urusan ini. Oh, bagus. Bagus sekali jika engkau mengenalku di sana. Dengan begitu aku akan dapat mengetahui siapa kalian ini sesungguhnya. Hap! Hati-hati! Itu adalah adik kincir batu yang sangat hebat. aku yang ya. ah, Siapakah laki-laki bertopeng yang keadaan kawannya dalam kesulitan, laki-laki bertopeng lainnya yang baru datang menerjang maju membantu untuk mendesak Raden Sakapalwakuna. Tetapi ternyata dua laki-laki bertopeng itu tidak dapat berbuat banyak. Manakala Raden Sakapalwakuna menggelarkan aji andalannya, yaitu Jala Sukma. Ya, ya. pemuda ini. Aku tidak melihat satu kehebatan apapun selain berputar-putar mengelilingiku. Oh, tetapi walaupun demikian aku tetap harus berhati-hati. Hei, oh, oh, Mengapa kekuatan dan tenagaku seakan-akan terhambat oleh sebuah kekuatan yang tidak nampak? Oh, Aduh kok demikian nampaknya. Beberapa pukulan yang dilancarkan setiap kali berhenti bergerak dapat dihindarkan oleh dua orang lawannya. Tetapi tanpa disadarinya, gerakan berputar dari Raden Sakapal wakuna seakan-akan membungkus ruang geraknya, membatasi lontaran-lontaran tenaga saktinya. Semakin lama, Dirasakan kekuatannya semakin melemah. Tubuhnya seakan-akan tercerat oleh kekuatan yang tidak nampak. Sampai akhirnya, kedua laki-laki bertopeng itu jatuh terduduk, lemas tidak berdaya. Hebat sekali kedua orang lawanku itu. Untung saja aku memiliki aji jala sukma. Akan kubuka topeng yang menutupi wajahnya. Aku ingin tahu siapa kedua lawanku yang agaknya telah mengenal diriku. Raden Saka mendekati dua lawannya yang sudah terkapar tidak berdaya Sementara pemimpin kelompok penunggang kuda bertopeng yang semula menjadi lawannya berdiri dengan tubuh gemetar tidak jauh darinya. Dan ketika Raden Saka berhasil menarik lepas penutup wajahnya, jantungnya berdetak keras melihat dua orang lawannya itu. Ternyata adalah mereka. Hmm. Dua orang pengawal utama Prabu Pancar Dumung. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa mereka bertindak liar seperti ini? Rupanya engkau. Aku mengenal kalian berdua. Kalian adalah dua orang pengawal utama Prabu Pancar Dungu. Bukankah demikian? Iya, iya. Benar. Benar, Tuan Saka. Oh. Ceritakan cepat. Kenapa kalian melakukan perbuatan terkutuk ini? Ayo katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Apakah Prabu Pancar Domo? Atau kalian sengaja melakukan semua itu untuk merusak nama baik Gusti Prabu Pancar Domo? Ayo katakan! Oh, oh, oh, kau kau boleh membunuhku anak muda, tetapi aku tetap tidak akan menceritakan apapun. Setan! Baiklah, akan aku lihat. Apakah engkau akan bersikap keras dan berkepala batu padaku? Tunggu! Memang benar, aku yang memerintahkannya untuk melakukan semua ini, Saka. Kau? Kau? Keterkejutan Raden Saka Palwakuna menjadi lengkap dengan hadirnya Prabu Pancar yang juga mengakui dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di desa itu. Raden Saka berdiri terpaku bagikan patung serasa hilang kesadarannya menghadapi peristiwa yang tidak pernah diduganya. Memang aku yang memerintahkannya, Saka. Tetapi segalanya adalah untuk mengurangi kurban yang akan berjatuhan. Untuk mempercepat jalannya peperangan yang akan terjadi. Pembunuhan itu. Pembunuhan itu yang Tuhan maksudkan. Untuk mengurangi kurban yang jatuh. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa para penduduk itu harus menjadi kurban? Bahkan tumbal untuk mengurangi jumlah kurban. Aku akan menyerang Kawali secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Aku ingin menguasai Kawali tanpa korban yang terlalu banyak berjatuhan. Karena itu, pilihannya adalah melalui jalan khusus yang tidak terduga. Dan aku mengirimkan pasukan khusus yang berjalan jauh di muka untuk membersihkan jalan. Dan jika kedatanganku ini disadari mereka setelah dekat dengan kota Raja Kawali, maka kami akan dapat meruntuhkan mereka dalam waktu sekejap. Dan kurban pun akan dapat kami hindari. Dan kurban pun akan dapat kami hindari akan dapat kami tekan jumlahnya. Jadi, jadi tuanku memerintahkan kelompok tadi itu untuk menyapu bersih seluruh penduduk desa ini. Tidak sejauh itu, Saka. Mereka tidak akan membunuh anak-anak dan kaum wanita yang tidak akan dapat bergerak cepat seandainya melihat datangnya pasukan besar kami. Tapi tahukah tuanku, Berapa banyak jumlah desa yang akan tuanku lalui dalam perjalanan itu? Delapan buah desa. Dan jalan itu adalah merupakan pilihan yang terkecil. Dan berapa jumlah korban yang akan terbantai? Satu hal lagi. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Yang tidak berdosa sama sekali. Menyesal sekali. Itu adalah pilihan dari sebuah siasat peperangan. Lalu mengapa tiba-tiba saja tuanku bergerak menyerang Kawali? Bukankah tuanku berkata pada hamba? Masih akan berpikir panjang Tuanku meminta pada hamba untuk menyelidiki keadaan di Karang Sedana. Hmm. Menyingkirlah, Saka. Aku memandangmu sebagai suami dari kakakku Anting Wulan. Aku menghargaimu selama engkau tidak bersikap liar seperti ini. Mereka telah memulainya. Mereka telah menantang Indra Prasta dan itu harus kami jawab sebagaimana seorang laki-laki. Menyingkirlah. Turutlah di barisanku atau enam ribu pasukanku akan menggilasmu lebih dulu. Hmm. Raden Purbaya berhasil meredakan dendam yang bergolak yang siap membuat Baginda Dewa untuk menggelarkan perang besar. Juga diceritakan kisah perjalanan Raden Saka yang bertemu dengan sekelompok penunggang kuda bertopeng yang tengah membantai penduduk di sebuah desa kecil yang ternyata mereka adalah orang-orang dari Indra Prasta yang mendapat perintah Prabu Pancar Dumung untuk membuka jalan darah membuka jalan bagi pasukan besarnya untuk menerobos masuk ke tengah wilayah Indraprasta. Hal mana membuat Raden Sakapalwaguna menjadi perang? Tetapi tahukah tuanku, berapa banyak desa yang dilalui oleh pasukan besar tuanku itu? Dan berapa banyak korban yang berjatuhan yang justru adalah penduduk lemah yang tidak berdosa? Menyesal sekali, sata. Itu adalah salah satu pilihanku untuk siasat peperangan yang aku lakukan. Lalu mengapa tuanku tiba-tiba saja bergerak menyerang Kawali? Bukankah Tuanku berkata pada hamba, masih akan berpikir panjang untuk menyerang Kawali? Dan Tuanku meminta hamba untuk menyelidiki sikap Karang Sedana dan juga Kawali dan Dadali Putih sekutunya terhadap Indra Prasta. Menyingkirlah, Saka. Aku memandangmu sebagai suami dari kakakku Anting Bulan. Aku menghargaimu selama engkau tidak bersikap liar seperti ini. Mereka telah memulainya lebih dahulu. Mereka telah menantang Indra Prasta dan itu harus kami jawab sebagaimana seorang laki-laki menyingkirlah Saka. Turut di dalam barisanku. Atau enam ribu pasukanku akan menggilasmu lebih dahulu. Hamba tidak akan menyingkir. Selama tuanku masih menyiapkan pasukan khusus untuk mengorbankan penduduk yang tidak berdosa. Jalan menuju surga ku berikan. Tetapi neraka yang kau pilih. Baiklah. Jika begitu aku akan melupakan hubungan yang pernah ada di antara kita. Aman tumpak jalan. Kau uruslah orang yang telah menghina dirimu dengan menjatuhkan dua muridmu itu. Baik, tuanku. Jala yang merupakan guru dari dua orang lawan Raden Saka sebelumnya maju mendekati pemuda Gua Larang yang kini telah menjadi mahawira dari kerajaan Mataram Agung. Dan bersamaan dengan itu, Prabu Pancar Dumu memerintahkan para pengawal khusus untuk maju mengepung arena pertandingan itu. Dan di belakang mereka, 6.000 pasukan yang telah siap tempur maju lebih mendekat. Lawanku kali ini pastilah sangat berat. Iya, dua orang bertopeng yang sebelumnya menjadi lawanku sudah menyita hampir seluruh tenagaku. Dan yang kali ini, aku harus lebih berhati-hati lagi. Siapa tokoh yang mampu menciptakan murid sehebat dua manusia bertopeng itu? Oh, aku tidak pernah mendengar namanya sebelumnya. <laughs> aku melihat kau kehilangan pengamatan sesaat anak muda. <laughs> Apa yang sedang kau pikirkan tadi? Hmm? <laughs> Aku dapat saja mencuri serangan, menyerangmu pada saat-saat kelengahanmu tadi. <laughs> Tapi aku ketumpak jalan, pantang melakukan semua itu anak muda. Sebenarnya aku ingin mengenalmu lebih jauh, mengikat persahabatan dengan pemuda yang hebat seperti dirimu. Tapi Kesibukanku saat ini tidak mengizinkan aku. Bersiaplah. Hop. Gila. Hebat sekali perbawa angin serangannya. Kepandaian orang ini agaknya tidak berada di bawah kemampuan Prabu Sora maupun Resi Amista. Hop. Entah sampai kapan berakhirnya pertempuranku dengannya. Iya. Gerakan tenaga saktinya berimbang dengan tenagaku. Kini yang harus kami andalkan adalah kejadian serta gerak tipu serangan-serangan. Prabu iya. iya, Pancar Dumung di pinggir arena menyadari kesulitan jagonya untuk mengalahkan Raden Saka dalam waktu yang singkat. Karena itu, ia memberikan tanda kepada beberapa orang pengawal khususnya. Tiga orang laki-laki yang merupakan para tokoh dari dunia kependekaran mulai bergerak mendekati arena. Raden Saka yang menyadari hal tersebut mulai gelisah. Tetapi sebelum ketiga lawan barunya melibatkan diri, terdengar suara halus yang bergema di pinggiran hutan perbatasan. Mundurlah dulu, Paman Saka! Gusti berbahaya. Hop! Oh, kebetulan Gusti datang. Oh, apa yang harus hamba perbuat selanjutnya? Tetapi, apa sebenarnya yang telah terjadi, Paman? Untuk menerobos jalan masuk wilayah Kawali, Indra Prasta mengirimkan pasukan khusus di muka pasukan besar untuk membuka jalan darah, mengorbankan siapapun juga yang berada di dalam jalur yang telah ditentukannya. Dan penduduk desa ini sebagian telah menjadi korban pasukan khususnya. Eh, siapakah kau ini, hai anak muda? Bangsawan liar dari manakah hingga kau berani menghentikan pertempuran kami? Eh, tunggu dulu Paman Tumpak Jala. Mundurlah kau. Kelihatannya aku mengenal pemuda itu. Hmm. Eh, bukankah sekarang aku sedang berhadapan dengan Sang Raja Ponga, Maharaja dari Tanah Pasundan? Ah, Kakang Prabu Pancardumu, marilah kita berbicara. Kita selesaikan apa yang sebenarnya menjadi ganjalan di antara kita. Di antara Kakang Prabu Paman Kumara Dewa, juga mungkin Paman Prabu Tunda Dadali. Tidak. Tidak ada lagi pembicaraan. Aku akan menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan. Dan engkau, hai Maharaja Pongah dari Tanah Pasundan. Apakah tujuanmu jauh-jauh datang kemari meninggalkan keratonmu? Hmm? Aku ingin menyelesaikan pertikaian ini, Kakang Prabu. Jangan campuri urusanku urusan Indra Prasta dan Kawali. Atau kau juga terlibat di dalam urusan ini? Kakang Prabu, alangkah akan sangat disayangkan, sangat menyesalkan jika semua keributan ini sebab musabab yang terjadi justru datangnya dari pihak ketiga. Cukup. Aku sudah tidak ingin mendengar kata-katamu lagi, hai Raja Pongah. Pasukanku harus bergerak pagi ini juga. Singkirkan Raja Pongah itu paman tumpak jala. Baik, Gusti. Maafkan aku, hai bangsawan muda. Siapapun adanya engkau, aku ketumpak jala dari tanah Madura. Tidak mau tahu. Menyingkirlah. Maaf, Paman. Gerakan pasukan besar dari junjunganmu merupakan roda angkara murka yang akan menggilas ratusan, bahkan ribuan manusia. Aku tidak akan mundur setapak pun. Hmm, baiklah, jika begitu, aku yang akan melemparkanmu jauh hingga kebalik rumbul semak sana. Aku tidak dapat bermain-main lagi dalam situasi seperti ini. Aku harus menundukkannya dengan menunjukkan kemampuan puncakku. Hup. Raden Purbaya yang menyadari situasi yang dapat berkembang memburuk, segera mempersiapkan Aji Banyu Agung untuk cepat menyelesaikan pertarungannya. Tiga gerakan pembuka dari Aji Banyu Agung telah digelarkan dan kemudian ia berdiri tegak siap menerima pukulan lawannya. Sedetik, Ki Tumpak Jala menjadi heran ketika merasakan serangannya tidak mendapatkan hambatan apapun. Tetapi kemudian keheranannya itu berubah menjadi keterkejutan yang teramat sangat manakala ia merasakan serangan dari Prabu Purbaya yang menyusup di tengah derasnya pukulan yang dilancarkan. Serangan yang membawa hawa dingin yang menusuk, menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Hal mana membuat Kitumpak Jala tak dapat lagi menguasai dirinya. Ia mengkikil kedinginan dan kemudian jatuh terkulai di tanah. Syukurlah, aku dapat membatasi serangan Bayu Agung dengan tepat. Aku harus melepaskan lawanku dari pengaruh hawa dingin yang menyerangnya. Bagaimana paman? Apakah paman masih juga akan menghalangi aku yang ingin menahan gerak angkara murka yang akan melindas para penduduk Kawali? Hmm. Sepantasnya diberikan gelar Raja Pongah dan bukan Raja Suya. Aku muak melihat sikapmu itu, hai Purbaya. Baiklah, hari ini seluruh kekuatanku kutunda untuk menggilas kawali. Tetapi seluruh kekuatanku yang telah siap tempur akan kulepaskan untuk menghadapi kehebatanmu. Ayo, kalian semua maju dan kepung Prabu Perbaya. Aku akan memberikan hadiah yang besar bagi mereka yang berhasil menusukkan pedang ataupun tombak serta menyerangkan pukulan di tubuhnya. Ayo, serang! yang datang bersamaku. Lihatlah itu, kereta yang mendatangi kemari. maupun para prajurit yang hadir dibuat terperangah dengan kehadiran cempaka yang tiba-tiba saja bersama dengan sebuah kereta kuda yang indah yang dikenal Prabu Panjardumung sebagai kereta kuda yang selalu dipakai istrinya Ratu Seruni. Tidak jauh dari Prabu Panjardumung, sais kuda yang telah dikenal Prabu Panjardumung menghentikan kudanya. Dan ketika pintu kereta terbuka debaran jantung Prabu Pancardumung menjadi semakin keras. Oh, Dinda Seruni. Eh, benar, Kanda. Dinda datang kemari adalah hendak melihat sampai sejauh mana pertempuran yang telah terjadi. Sudah berapa ratus prajurit Kawali yang telah Kanda tewaskan. Berapa puluh tokoh Kawali yang Kanda telah tundukkan. Uh, ah, uh, ah, ah, Seruni, uh, langkah Kanda terhambat karena kedatangan pengacau-pengacau itu. Ampun Gusti Ratu. Hamba sama sekali bukanlah pengacau. Hamba tidak sengaja mengganggu siasat yang dilancarkan Tuanku Pancar Dumu. Siasat? Hamba yang bodoh dan tidak mengerti siasat perang. Tidak dapat menerima pembantaian yang dilakukan oleh para prajurit khusus Indra Prasta terhadap penduduk desa yang tidak berdosa. Hanya sekedar untuk membuka jalan yang aman bagi gerakan pasukan besar. Hmm, benarkah itu semua kanda Pancar Dumu? Kanda melakukan hal yang seperti itu? Ah. ah, bolehkah saya ikut bicara, Gusti Ratu Seruni? Ah, mm, engkau pastilah Prabu Purbaya, suami dari Cempaka yang mengajakku kemari, ya? Benar, Gusti Ratu Seruni. Jika boleh dan bersedia, saya harapkan Gusti Ratu mau bicara dengan saya dan juga Paman Prabu Kumara. Saya yakin ada sesuatu yang aneh yang terselip di antara kemelut ini. Hmm, baiklah, aku rasa Kanda Pancar Dumung pun mau menerima usul engkau, Tuan Purbaya. Ah, marilah, kita bicara di bawah pohon sana. Prabu Purbaya diiringi dengan Cempaka dan Raden Saka, kemudian melangkah menuju tempat yang ditunjuk oleh Ratu Seruni. Sementara itu dari balik semak belukar muncul Prabu Kumaradewa setelah melihat tanda yang diberikan Prabu Purbaya. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan dengan redanya suasana, di balik gerumbul berukar justru meningkat kegelisahan di antara beberapa pasang mata. Wah, setan, iblis, kembali mereka mengacaukan rencanaku. Ah, aku tidak ingin perkembangan gila seperti ini. Kita harus mencari jalan untuk membuat mereka saling bertempur. Ah, mari kita tinggalkan tempat ini dahulu. Ternyata mereka adalah kelompok pelarian dari Karang Sedana, yaitu Raka Parumpang dan dua orang pembantu utamanya. Melihat perkembangan rencananya yang memburuk, ia segera bermaksud meninggalkan tempat itu. Akan tetapi... Mau kemana kalian? Oh, siapa engkau? Keluarlah dan jangan bermain-main. Dari bisik-bisik kalian, Aku dapat menyimpulkan bahwa kalianlah yang menjadi biang keladi dari keributan mereka. Keluar dan akuilah perbuatanmu pada mereka. Jika tidak, inilah akibatnya. Hei! Iya! Suara wanita yang tidak menampakkan diri itu kemudian berubah menjadi ganas dan tiba-tiba sinar pedang berkelebat kuning keemasan yang kemudian disusul dengan teriakan kesakitan. Keluar, temui mereka dan akui semua perbuatanmu. Dan katakan pula bahwa semua ini adalah karena perbuatanku. Nyai kebang hitam, cepat, atau kau ingin dirimu hancur luluh seperti kawanmu itu. yang lalu diceritakan, Raden Saga berusaha menahan gerakan Prabu Dungun untuk maju dan menggilas penduduk yang tidak berdosa, hanya sekedar melaksanakan siasat perang. Juga diceritakan kehadiran Prabu Purbaya dan Cempaka yang berusaha untuk menyelesaikan kemelut tua kerajaan tersebut. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raka Parumpang yang tengah mengintai kejadian tersebut dipaksa oleh suara misterius untuk keluar dan mengakui semua perbuatannya. Aku tahu, kalianlah yang menjadi penyebab keributan mereka. Karena itu, keluarlah dan akui perbuatanmu. Atau ini yang akan terjadi padamu. Hei! Hei! Suara wanita yang tidak menampakkan diri itu kemudian berubah menjadi ganas. Dan kemudian tiba-tiba seulas sinar kuning keemasan berkelebat yang disusul oleh teriakan mengerikan dari laki-laki di samping Raka Perumpang. Keluar cepat dan katakan pada mereka dengan sejujur-jujurnya atau aku, Nyai Kembang Hitam, akan memaksamu. Oh, tapi... Tapi aku tidak tahu apa-apa, Nyai. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa yang harus aku akui? Oh, setan, aku sudah mengintai tingkahmu sejak tadi. Dan aku sudah mendengar dengan jelas bisik bisikmu Kau tidak bisa mempermainkan Nyai Kembang Hitam, Tuan yang culas. Kau lihat apa yang terjadi dengan tubuh temanmu itu. Hmm? Lihatlah baik-baik. Iblis, apa yang sudah kau lakukan dengan Aki Orai Kolot? Oh, tubuhnya meleleh hancur. Oh. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Keluar sekarang juga oh. dan akui segalanya. Atau aku akan datang kembali padamu, dimanapun kau berada. Aku akan memberikan hukuman yang jauh lebih mengerikan dari yang telah kau saksikan. Oh, baik, aku akan keluar dan mengakui semua perbuatanku. Uh, uh, uh. Tubuh orai kolot yang nyaris hancur sama sekali itu membuat berkidik Raka Parumpang. Segera saja ia berlari keluar untuk menemui Prabu Purbaya, Prabu Pancardungung, dan Prabu Kumaradewa yang diikuti oleh Pandega dari belakang. Tolong, ada hantu yang akan menggangguku. Tolong. Hei, bukankah itu Paman Raka Parumpang? Uh, ampun, ampun tuanku Purbaya. Ada ada iblis yang akan menggangguku. Tolonglah, tolonglah. Dia mengamuk di sana, membunuh pengawalku. Oh, oh. Raden Purbaya mengerutkan keningnya menyaksikan kehadiran pengkhianat Karang Sedana yang menghilang dan melarikan diri bersama dengan Ratih Pudakwangi, ibunda dari Paramita. Prabu Purbaya saling pandang penuh curiga dengan Cempaka. Belum lagi ia sempat bertindak. Tiba-tiba dari gerumbul semak di mana Raka Parumpang keluar, meluncur sebuah benda ke arahnya. Mata tajam dari Prabu Purbaya mengetahui bahwa benda itu bukanlah senjata rahasia, segera saja menangkapnya. Kain, coba kau lihat Paman Saka di gerumbul sana. Baik, Tuanku. Raden Saka melesat ke arah mana kain itu datang. Sementara itu Raden Purbaya mengamati kain di tangannya. Ah, ada tulisan di sini. Aku persembahkan laki-laki culas yang menjadi penyebab keributan kalian. Nyai Kembang Hitam. Oh, oh, jangan percaya tulisan itu. Jangan percaya kata-katanya. Iblis kejam itu sudah membunuh pengawalku. Paman Prabu Kumara Dewa, Kakang Prabu Pancardumu. Aku tidak tahu siapa yang telah melemparkan sepotong kain ini. Tetapi di sini dijelaskan bahwa laki-laki yang baru saja datang ini adalah penyebab dari pertikaian Paman Prabu dan Kakang Prabu. Dan Perlu juga untuk kalian ketahui bahwa laki-laki ini adalah Raka Parumpang yang telah merusak tatanan pemerintahan Karang Sedana beberapa waktu yang lalu. Ketika aku dan istriku tidak berada di tanah Pasundan. Hmm, tetapi bagaimana aku dapat mempercayai semuanya itu? Hanya karena sepotong kecil kain itu. Ketika Prabu Pancar Dumung tengah berdebat dengan Prabu Berbaya, tiba-tiba dari dalam barisan kelompok pasukannya terdengar keributan salah seorang prajurit Indraprasta berusaha untuk menesak maju ke depan. Aku mengenalnya. Iya, aku mengenalnya. Itu adalah orang yang membunuh kawan-kawan kita. Itu dia orangnya. Lepaskan aku. Biar aku memberitahukan Gusti Prabu. Lepaskan! Hmm, kurang ajar. Ada apa kalian ribut-ribut? Hmm? Apakah kalian tidak mencari mati? Hmm? Ampun, tuanku. Surambi dari kelompok pengawal perbatasan ingin menghadap tuanku pada saat seperti ini dan hamba berusaha untuk mencegahnya, tuanku. Oh, ampun tuanku. Hamba hamba akan melaporkan sesuatu sesuatu tentang laki-laki itu. Eh, dialah yang dahulu membunuh enam orang kawan hamba. Prajurit itu yang membunuhnya. Hamba bersumpah dan mengenanya dengan baik sekali. Dia pembunuhnya. Balaskanlah sakit hati kawan-kawan hamba pada prajurit Kawali yang kejam itu. Iya, baiklah. Kembalilah kau ke dalam kesatuan. Aku akan menyelesaikan segalanya. Terima kasih, tuanku. Oh. <sighs> Agaknya memang aku telah salah langkah. Aku terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Aku dapat mengerti sekarang apa yang sesungguhnya terjadi. Aku akan menarik pasukanku kembali. Tetapi dua orang ini aku minta untuk diserahkan padaku. Aku akan membawanya ke Indra Prasta untuk kuadili. Aku permisi. Marilah Dinda Seruni. Ah, maafkan aku. Uh, tunggu dulu, Kakang Prabu Pancardumu. Kebetulan saat ini Paman Prabu Kumaradewa ada di sini. Kita dapat berbicara dan menyelesaikan segalanya di tempat ini juga. Maaf. Biarlah lain kesempatan kita membicarakannya. Aku harus mengembalikan pasukanku ke Indraprasta. Paman Tumpak Jala, bawa kedua muridmu. Kita kembali ke Indraprasta. Tanpa mempedulikan lagi Prabu Purbaya, Prabu Kumaradewa, Prabu Pancardung berlalu dari hadapan mereka. Beberapa orang perwira kerajaannya yang telah diperintahkan segera meringkus Raka Parumpang dan Pandega pengawalnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Seruni meninggalkan Cempaka dan Prabu Purbaya mengikuti suaminya. Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar perbatasan Kawali kembali menjadi sunyi. Yang masih tetap tinggal di tengah itu hanyalah Prabu Kumara Dewa, Prabu Purbaya, Cempaka dan Raden Sakapalwakuna. Bagaimana, Paman Saka? Apakah Paman dapat mencari tahu siapa orang misterius itu? Tidak, Tuan. Setiba hamba di Gerumbul semak itu, hamba tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tempat itu seakan-akan tidak pernah menyembunyikan seseorang. Hmm, sungguh hebat kepandaian orang itu. Siapakah dia sesungguhnya? Ya. Agaknya orang itu adalah tokoh aneh yang tidak pernah kita kenal, Paman. Paman Raka Parumpang sendiri tidak mengenali orang itu. Tuanku, bisakah hamba melihat potongan kain itu, Tuanku? Ini, Paman. Ah, Nyai Kembang Hitam. Berarti orang itu adalah seorang wanita. Hmm, aneh. Mengapa sikapnya demikian misteriusnya? Oh, apakah... Apakah mungkin di... Dia Gusti Prabu? Oh, istri hamba? Maksudmu Paman Saka Bibi Ulan? Oh, iya, Gusti Permaisuri. Kemampuan gerak dari istri hamba jauh melebihi kehebatan dari kepandaiannya sendiri. Ia sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Uh, aku akan membantumu menyelidiki masalah ini, Paman Saka. Tetapi, marilah kita mengantarkan Paman Prabu Kemara Dewa dahulu. desa kapal Wakuna, Cempaka dan Prabu Purbaya mengantarkan Prabu Kumara kembali ke istananya. Prabu Kumara Dewa yang juga menyadari bahwa Prabu Purbaya mempunyai kepentingan lain yang sangat penting, tidak dapat menahannya lebih jauh lagi. Beberapa saat kemudian menjelang sore hari, tiga ekor kuda berderap keluar dari gerbang kota raja. Mereka ternyata adalah Prabu Purbaya bersama dengan Cempaka istrinya dan Raden Saka. pluralismo. kalian. Lakukan terus. Tidak. Aku tidak akan meneruskan latihan ini. Aku tidak mau menyiksa diriku dengan latihan gila seperti ini. Kau juga adalah iblis wanita, Lastri. Kau tidak berbeda dengan Nyai Kembang Hitam. Lakukan perintah Nyai Kembang, atau kalian semua akan mendapat hukuman. Aku tidak mau. Aku tidak peduli dengan perintahnya. Ya, aku pun juga tidak mau mengikuti perintahnya. Aku tidak takut dengan hutan lebat ini, dengan hutan loyang yang berhantu. Ya, Iya, aku tidak takut dengan ular yang dikatakan Nyai Kembang Hitam. Bagaimana dengan kalian, kawan-kawan? Kalian tidak takut dengan hukuman dari Nyai Kembang Hitam? Nyai Kembang tidak akan pernah memaafkan satupun dari warga perguruan ini yang berusaha mengkhianatinya ataupun melarikan diri. Lakukan, atau aku akan membunuhmu seperti aku membunuh Kakang Bintarung suamiku. Kembali ke barisan kalian. Belum berapa lama mereka berlatih kembali, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam memasuki gua besar di hadapan mereka. Nyai kembang hitam yang mereka takuti telah kembali. Mereka pun kembali berlatih dengan penuh semangat. Lakukan kembali beberapa gerakan yang tadi kuberikan. Mulai. hai, hiya, hiya! hai, hiya, hiya! hai, hiya, hiya. akan kulihat ke dalam. Lakukan terus latihan kalian. Iya. Aku akan iya. menengok Nyai Kembang Hitam. Iya, iya. Iya. iya. Ayo maju ke depan. Tunjukkan diri kalian. Ayo mengaku. Atau kalian semua akan mendapat hukuman. Ah, baik, baik. Kau juga, Lastri. Wanita bodoh seperti dirimu pun pantas untuk menerima hukuman. Lihatlah, lihatlah itu pohon besar itu. Aku bersumpah akan merendam kalian di dalam air sampai kalian mampus. Jika ada pun di antara kalian yang tidak dapat naik ke atas pohon itu, aku tidak ingin mendengar suara-suara lemah kalian. Lakukan perintahku. Ayo, naik ke atas pohon besar itu. Atau kalian akan kurendam sampai mampus di sungai Cimanuk. Lakukan cepat. Hiat! yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya dan Cempaka berhasil meredakan keributan antara Indra Prasta dan Kawali. Juga peran dari wanita misterius yang ternyata adalah Anting Wulan berhasil menjelaskan segalanya. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang menjadi kudah dan gelisah setelah melihat kehadiran suaminya tak jauh dari hutan loyang menjadi berang dan menumpahkan segala kekesalannya pada gadis-gadis yang merupakan murid baru dari perguruan kembang hitam. Aku tidak ingin mendengar suara-suara lemah kalian. Lakukan perintahku. Naik ke atas pohon besar itu. Atau kalian akan kurendam sampai mampus di sungai Cimanuk. Lakukan cepat! Hiya! Untuk sesaat, Lastri dan 14 gadis muda terperangah melihat kehebatan Nyai Kembang Hitam. Tetapi setelah ia menyadari akan perintah Nyai Kembang, ia kemudian menuju pohon besar yang ditunjuk oleh Nyai Kembang Hitam. Dengan bersusah payah, ia mulai memanjat naik empat belas gadis lainnya pun berusaha naik ke atas pohon. Beberapa di antara gadis itu jatuh kembali karena gemetar ketakutan. Tetapi ketika mereka teringat akan ancaman Nyai Kembang Hitam yang mereka takuti, mereka pun kembali berusaha naik ke atas salah satu pohon besar. Jika memang kalian ingin mampus, tetap tinggal di bawah pohon itu. Cepat naik! Aku tidak ingin melihat satupun di antara kalian yang tinggal di bawah pohon. Lakukan seperti yang dilakukan Lastri. Naik terus hingga ke atas sekali. Karena ketakutan yang teramat sangat, empat belas gadis muda itu akhirnya berhasil naik ke atas pohon besar Sementara itu beberapa laki-laki yang juga berasal dari desa Haurgelis tertegun melihat kemampuan gadis-gadis muda itu naik ke atas pohon. Bagus. Kalian adalah murid dari perguruan kembang hitam yang hebat. Nah, sekarang turunlah dari pohon itu. Aku akan menyambung sulur itu hingga ke bawah sini. Setelah menyambung seluruh pohon besar itu hingga dekat ke tanah, Anting Wulan kembali memerintahkan murid-muridnya yang kini berada di ketinggian enam tombak di atas pohon besar untuk turun kembali ke bumi. Sekarang turunlah cepat. Dengan mempergunakan sulur yang telah aku buat. Cepat dan jangan berpikir terlalu panjang. Lakukan cepat, Endah. Yanti. Oh! Eh. Kembali, gadis-gadis muda dari desa Haurgelis memaksakan dirinya untuk turun melalui sulur yang dibuat Nyai Kembang Hitam satu persatu mereka merayap turun, sampai akhirnya mereka semua tiba di tanah kembali. Bagus. Kalian telah melakukannya dengan baik. Itu berarti kalian semua bukanlah gadis-gadis yang bodoh. Sekarang beristirahatlah kalian. Nanti malam kalian berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan berlatih hingga menjelang pagi. Ingat, jangan ada satupun di antara kalian yang mencoba-coba untuk melarikan diri. Aku tetap pada pendirianku semula, bahwa matilah hukumannya. Kemudian Anting Wulan mendekati Lastri dan dengan sikap yang kembali manis, Anting Wulan menyapa pembantu utamanya. Di mana kakayan putraku, Lastri? uh, dia sedang dijaga oleh Mak Liwung. Itu dia, Nyai. Saya ambilkan? Tidak, tidak usah. Aku akan beristirahat dulu beberapa saat. Tolong jangan biarkan ada seorang pun yang menggangguku. Beristirahatlah baik-baik engkau juga, Lastri. Ya, Nyai. Saya akan lakukan hal itu. Oh, aneh sekali nyai kembang hitam. sikapnya berubah-ubah dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu begitu galaknya bagaikan seekor harimau betina. Tetapi sekarang sikapnya telah berubah demikian lembutnya padaku. Oh, kasihan sekali Nyai Kembang. Aku yakin pasti ia telah mengalami suatu hal yang mengguncangkan kehidupan rumah tangganya. Dari isak dan ratapnya, aku dapat meraba sedikit masalahnya. beberapa kulit di bagian kaki dan pinggulku. hukumannya Nyai Kembang benar-benar luar biasa. Aku harus beristirahat. Mungkin nanti malam aku akan menerima kembali latihan yang berat. ini. Ya, tetapi bagaimana caranya, Pandan? Ah, bagaimana caranya? Kau katakan bagaimana caranya? Oh, benar-benar buntu sudah otakmu itu, Wadul. Iya, sudah tentu kita tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Kita cari tempat lain yang lebih baik untuk bertempat tinggal. Lalu, bagaimana dengan ancaman wanita itu? dengan hantu dan iblis yang menjaga lingkungan hutan ini. Kau harus mencari jalan yang lebih baik, Panda. Ah, bodoh, pengecut kau, Wadul. Jika kau memang tidak mau, aku akan pergi sendiri. Ah, lalu bagaimana dengan kawan kita lainnya? Kijangkara. Aku tidak mau mengambil risiko melarikan diri dengan orang tua bodoh seperti dia. Aku mengajakmu karena aku tahu Kau masih mempunyai kekuatan untuk lari menjauhi hutan loyang ini. Eh, lalu bagaimana dengan anakmu, Lastri? Uh, tentu saja aku akan mengajaknya serta. Lihatlah itu, sebentar lagi hari menjadi gelap. Aku akan mempergunakan waktu ini juga. Dan manakala wanita itu menyadari hari sudah menjadi gelap dan aku sudah berada jauh dari tempat ini. Uh, persetan, jika kau masih mau diperbudak oleh wanita iblis itu, oh, aku akan mencari anakku Lastri. Lastri, Lastri, eh, Lastri. Oh, ayah, ah, ada ada apakah datang kemari ah, ayah? datanglah kemari. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Oh, ayah hendak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Nyai Kembang Hitam. Ah, Lastri, kau adalah anakku datanglah kemari. Aku ini ayahmu, ingin bicara denganmu. Baiklah, waktuku untuk beristirahat terlalu sedikit. Aku tidak bisa melayani ayah terlalu lama. Ah, baiklah, kemarilah. Lastri kemudian meninggalkan kelompoknya Kelompok wanita yang dibatasi pagar yang terbuat dari ranting dan cabang pohon yang tidak boleh dilalui oleh kaum laki-laki. Jauh di sekitar belukar yang gelap, Kipandan menceritakan tentang maksud dan tujuannya. Akan tetapi... Tidak! Aku tidak setuju dengan rencana ayah. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap bersama-sama dengan Nyai Kembang Hitam di hutan ini. Ah, anak bodoh! Iblis wanita yang kejam itu yang telah menyiksamu masih juga kau bela. Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo latri. ayo kita pergi sekarang. Lepaskan tangan saya. Oh. Atau saya akan berteriak memanggil Nyai Kemang Hitam. Oh setan, agaknya engkau sudah terkena pengaruh iblis wanita itu. Oh, pantas saja kau membelanya. Kau membunuh suamimu sendiri. Oh, baiklah, jika kau tidak mau pergi meninggalkan tempat ini bersamaku, aku akan pergi sendiri. Sampaikanlah perbuatan ini padanya. Hah, aku mau pergi. Ki, tunggu aku, Ki. Bagus, kau ingin menyertaiku, Adul? Ayo cepat. Biarlah ayah pergi dari tempat ini. Aku tidak akan memberitahu Nyai Kembang Hitam. Mudah-mudahan beliau berhasil menyelamatkan diri dari hutan loyang ini. Oh. Lastri kembali ke kelompoknya. Ia kembali merebahkan diri Keadaannya saat ini menjadi berubah sama sekali. Pikirannya gelisah, kepalanya mendadak menjadi pusing teramat sangat. Lastri menjambak rambutnya keras-keras dan berusaha untuk menahan isap dan air matanya. Sementara itu di tengah kelebatan hutan loyang. Ayo, ayo Wadul, lari terus. Kita harus berada sejauh-jauhnya menjelang malam menjadi gulita. Ayo, ayo, cepat. Cepat kelebatan daunan pohon-pohon besar itu sudah hampir menghabiskan sisa-sisa sinar matahari. Ayo, terus lari cepat, Wadul. Ayo. Mataku sudah mulai tidak awas lagi. Hari sudah menjadi semakin gelap. Tolong kau, ayo cepat. Jangan sia-siakan sisa-sisa matahari yang memberikan sinarnya untuk kita meninggalkan tempat ini, Wadul. Ayo cepat. Iya, iya. Oh, gelap. Tuh, sudah uh, suasana di sekitar kita. Pandan, uh, apa yang harus kita lakukan? Uh, aku Aku tidak dapat melihat dirimu lagi, Pandan. Uh, jangan khawatir, Wadul. Walaupun perlahan-lahan, kita akan tetap berjalan meninggalkan hutan ini. Uh, aku membekali diriku dengan batu api dan obor kecil. Nah, ini, ini, ini, Wadul. Kemudian Kipandan mengeluarkan batu api dari dalam sakunya. Dan beberapa saat kemudian, cahaya kecil dari obor yang menyala di tangan Kipandan seakan-akan memberikan nafas baru bagi Ki Wadul yang sudah menjadi ketakutan setengah mati. naluri ini hanya menerangi tempat ini saja. Cahayanya tidak lebih dari dua tombak di hadapan kita. Ah, iya. kita akan terus melangkah sampai tengah malam, Wadul. Dan saat tengah malam baru kita beristirahat. Ah, dan dan sebelum fajar kita sudah harus berjalan lagi. Kita harus dapat menjauhkan diri dari wanita iblis itu, Wadul. Ayo. Uh, iya, iya, Pandan kembali Kipandan mengajak Ki Wadul untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasang mata baik-baik, memandang jauh ke muka, berusaha menembus semak-semak yang dapat dilalui. Kesunyian yang sekali-kali dipecahkan oleh suara binatang malam membuat jantung mereka seakan-akan hendak berhenti. Kita, kita berhenti saja di sini, Pandan. Aku justru khawatir Langkah kita ini menuju tempat hewan-hewan buas itu. Ah, wadul, kita tidak pernah tahu di mana tempat kita sekarang berada. Ah, justru mungkin saat ini kita berada di sarang hewan-hewan buas. Ah, sudahlah, mari kita lanjutkan kembali langkah kita. Ayo, Wadul. Uh, tidak, tidak. Aku tidak mau melanjutkan perjalanan ini. Di muka kita pastilah merupakan sarang iblis. Dengar, dengar itu Pandan. Suara burung hantu itu merupakan pertanda hadirnya iblis-iblis di hutan ini. Wah, kita kembali saja Pandan. Ah, kau bodoh Wadul, kau gila. Lihat ke belakangmu. Kau kira mundur ke belakang akan lebih baik bagi kita, ha? Nah, nah, nah, nah. Dengar, dengarlah itu. Suara hewan-hewan hutan itu tidak terdengar lagi. Ayo, ayo kita lanjutkan perjalanan. Oh, wah, suara jengkrik pun tiba-tiba lenyap, Pandan. Eh, wah, pertanda, pertanda apakah, Pandan? Wah, aku takut. Ah, kau ini benar-benar pengecut, Wadul. Mendengar suara hewan-hewan itu, kau ketakutan. Sekarang suara itu tidak terdengar lagi. Kau justru semakin gemetar. Hah, bodoh kau. Tolol. Jika kau tidak mau melanjutkan perjalanan ini, Wadul, aku akan tinggalkan kau di tempat ini. Hah, selamat tinggal, Wadul. Ah, jangan, jangan tinggalkan aku, Pandan. Ah, jangan tinggalkan aku dalam kegelapan seperti ini, Pandan. Tunggu aku. Aku ikut denganmu. Mereka terus melanjutkan langkah mereka dengan cepat dan hati-hati. Tetapi langkah kedua pelarian itu tiba-tiba saja terhenti ketika melihat sesosok wajah yang menakutkan di ujung cahaya obor mereka. Hah? Apa itu, Manan? Ular wadul. Iya. Ular raksasa. Mundur, lari wadul. Lari, lari kau kau aduh lepaskan bajuku lepaskan aduh jangan pegang bajuku tolol lepaskan aduh eh tapi tapi jangan tinggalkan aku panen kau kau meninggalkan aku eh tunggu lepaskan pegangannya peganganmu Kiwadu yang sangat ketakutan memeluk erat-erat temannya hingga keduanya bergulung bersemak. Obor di tangan Kipandan yang jatuh menjadi padam seketika. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Suasana di hutan yang gelap itu kembali dicekam oleh kesunyian. Tetapi tidak beberapa lama, tiba-tiba kesunyian itu kembali dipecahkan oleh teriakan yang menyeramkan. Teriakan yang menyeramkan menggema di kawasan hutan loyang yang kulita. Tetapi beberapa saat kemudian, kesunyian pun kembali melahap di sekitar hutan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang.